Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan daripada Sirah An-Nabawiyah. Sekarang kita akan masuki pembahasan seputar apa? Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memiliki berapa anak? Eh, dari istri yang mana? Jumlahnya berapa? Eh, kita baca sekarang barakallahu fiik. 6. Kata beliau, auladuhu, anak-anaknya. Fa amma auladuhu, adapun anak-anaknya, sebelum mana baca, sudah kami lewati berkali-kali. Beliau Rasulullah SAW nanti disebutkan juga istrinya tidak hanya satu, tapi dari istri yang banyak tersebut tidak ada yang memiliki keturunan kecuali dari dua orang. Satu dari istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, yang satu dari apa? Seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada beliau itu Maria Al-Qibtiyah. Maria bintu siapa? Nah, seorang wanita Mesir yang dihadiahkan nah, kepada beliau eh, Maria bintu siapa? Siapa namanya bapaknya Maria? Siapa? Ayo. Mari ya pintu. Ayo antum, pandangan. Eh? Maria al-Qibtiyah bintu siapa antum? Irsyad. Ayo, Maria ya, bintu Ayo. Ayo. Samsul. <laughs> Ya, nah, ya, Sam'un. Nah, barakallahu Maria bintu Sam'un. Ayo, Sam'un. Naam. Maryah bintu Syam'un. Naam, al-Misriyah ya, al-Qibtiyah. Naam. Jadi dari semua itu tadi yang punya keturunan teman dari Khadijah bintu Khuwailid. Naam kemudian dari Maryah al-Qibtiyah tadi itu. Dari Maryah al-Qibtiyah satu saja. Perhatikan. Dari Maryah al-Qibtiyah satu saja dari Ibrahim. Dari Maryah bintu Syam'un al-Qibtiyah satu itu Ibrahim. Nah, nanti akan kita lewati pada pembahasan seputar penyebutan istri-istri beliau. Nah, kita baca aja sini biar ringkas. Faamma auladuhu adapun anak-anaknya fadzukuruhum wa inathuhum min Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha masyaallah. Perhatikan situ tetapnya. Dan adapun anak-anaknya yang lelaki maupun yang wanita semuanya dari Khadijah binti Khuwailid. Illa Ibrahim kecuali Ibrahim. Perhatikan semuanya siapa? Semuanya dari Khadijah pintu Khuwailid kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim. Famin Maryah Al-Qibtiyah. Maka Ibrahim dari Maryah bintu Sam'un Al-Qibtiyah. Jadi Ibrahim anaknya Maria, Namanya? Nam Bintu Sam'un Naam Al-Qibtiyah. Dari Aisyah ada enggak dari Aisyah? Enggak ada padahal dari istri-istri beliau yang banyak tersebut yang beliau nikahi dalam kondisi masih dalam keadaan masih gadis Aisyah. Tapi Allah telah takdirkan tidak punya keturunan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wahum Al-Qasim. Pertama Al-Qasim. Wa bihi kana yukna. Dengannya dahulu Rasulullah diberi kunyah Abdul Qasim. Abdul Qasim Muhammad ibn Abdullah. Di saat beliau hidup, ini pendapat yang kuat nanti di akhir-akhir disebutkan juga. Di saat beliau hidup, nggak boleh orang berkunyah dengan kunyah Abdul Qasim dan nama yang sama. Itu pendapat yang kuat. Paham ya? Hadis yang mengenai larangan nah barakallahu fikum, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku dan jangan bernama dengan namaku atau bernamalah kalian dengan namaku jangan berkunyah dengan kunyahku. Itu maksudnya apa ketika beliau masih hidup. Adapun ketika setelah beliau meninggal, boleh. Banyak orang berkunyah Abdul Qasim. Ya enggak? Nah, Abdul Qasim, Fulan bin Fulan, imam banyak. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya setelah beliau meninggal, boleh. Kenapa kalau larangan tersebut kaitannya dengan ketika beliau masih hidup agar tidak tersamarkan dan menyamai dengan apa? kunyah serta nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini. Li'annahu akbaru auladihi dikarenakan Al-Qasim adalah anak yang paling besarnya. Summa Zainab kemudian Zainab. Summa Ruqayyah kemudian Ruqayyah. Summa Ummu Kulsum kemudian Ummu Kulsum. Summa Fatimah kemudian Fatimah. Sampai situ. Summa ba'dan nubuwah kemudian setelah beliau diangkat menjadi nabi Abdullah. Ini. Paham kan ya? Lahirlah anaknya Abdullah. Wa yuqala lahu At-Tayyib. Ada yang mengatakan anak yang lain namanya At-Tayyib. Ada juga yang mengatakan At-Tahir wa tahir Tapi yang dua ini enggak enggak sahih ya. Yang sahih, sahih dan masyhur Abdullah tadi itu. Li'annahu wulida fil Islam. Dikarenakan dia dilahirkan nam barakallahu fikum dalam kondisi apa? Dalam kondisi Nah Islam bukan jahiliyah maksudnya. Di masa-masa Islam. Wakila at-tahir khair tanyib Ada juga yang mengatakan tahir itu bukan tanyib Nah ini ada perselisihan mana at-tahir at tanyib Yang jelas Abdullah. Paham ya? Yang jelas adalah apa? Abdullah. Nah. Nah, nah barakallahu fikum yang jelas adalah apa? Adalah Abdullah. nah Kita lihat sini. Barakallahu fikum Wasahaha dzalika ba'dul ulama dan sebagian ulama mereka mensahihkan. Paham ya? Mensahihkan tapi yang sahih Abdullah tadi ya. Yang sahih Abdullah. Naam. Summa Ibrahim min Maria. Kemudian apa Ibrahim? Nah barakallahu fikum dari Maria. Maria Al-Qibtiyah. Maria bintu Sam'un. Maria bintu Sam'un. Naam. Waktu itu ketika meninggal Ibrahim, putra beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat sedih. Sampai-sampai beliau mengatakan innal aina tadma' wal qalb yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Itulah ucapan Rasulullah yang ucapan ketika meninggalnya Ibrahim. Sesungguhnya mata ini berlinang. Sedih beliau ketika Ibrahim meninggal. Paham ya? Dan hati sedih dan kami tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang membuat Rob kami ridho. Sesungguhnya kami berpisah dengan wahai Ibrahim sedih. Rasulullah ketika Ibrahim meninggal sedih beliau. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim sunun. Sungguh kami berpisah eh, dengan wahai Ibrahim sedih. Nah, Kita lihat lagi. Jadi totalnya ada berapa tadi? Dari Khadijah bintu Khuwailid Al-Qasim Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian lagi Fatimah. Paham ya? Dari Maril Ketiyah, Maria bintu Sam'un satu, Ibrahim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Summa Ibrahim min Maryah, kemudian Ibrahim dari Maryah. Mulidalahu sallallahu bil Madinah fi sanat saminah. Waktu itu dilahirkan di kota Madinah pada tahun 8. Paham ya? Kata nubuah ini berarti kan tahun 8 waktu itu. Wa tuwfiya an sanatin an sanatin wa asda ashhur. Perhatikan ini. Ibrahim waktu itu meninggal dalam keadaan usianya perhatikan ini usianya an sanatin wa asyarat Naam wa asrati ashur, yaitu usianya setahun lebih enam sepuluh bulan. Ketika usia setahun lebih sepuluh bulan meninggal Ibrahim. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun kata Rasulullah. Sungguhnya aku sedih wahai Ibrahim, eh, berpisah denganmu. Naam, kita lihat sini. Falihada qala sallallahu alaihi wasallam murdi'an fil jannah masya allah Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Ibrahim memiliki apa? memiliki seorang ibu yang menyusui di surga. Paham ya? Nah, dia memiliki orang yang menyusui dia di surga, Ibrahim. Nah, paham ya? Wa kulluhum mata qabla Semua anak-anak Rasulullah semuanya meninggal. Nah, barakallahu fikum sebelum Rasulullah SAW semuanya kecuali illa Fatimah, kecuali Fatimah radhiyallahu anha fa innaha tuwfiyat ba'dahu yasir semua anaknya tadi itu meninggal sebelum Rasulullah SAW kecuali Fatimah. Ada Adapun Fatimah meninggal dunia setelah meninggalnya Rasulullah SAW dengan jarak yang tidak jauh. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fiik. Wallah alam suhab ini yang kita ambil. Kesimpulannya nah berarti totalnya ada berapa anak Rasulullah SAW antum? Sebutkan Al-Qasim Ikut apa tuh? Al-Qasim? Enggak harus urut. Zainab? Rupanya? Ibrahim? Fatimah? Abdullah? Satu lagi? Sudah itu kayak? Umum? Umum konsum. Paham ya? Itu kesimpulannya. Nah, dari tujuh itu, dari ibu yang mana? Dari istri beliau yang mana? Dari yang tujuh itu yang enam dari yang mana? Dari siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Yang satu dari siapa? Antum? Ibrahim dari siapa tadi? Dari siapa? Apa? Ibrahim dari siapa tadi? Seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW oleh salah satu penguasa Mesir waktu itu. Nariah bintu Hah?